そうです tafsir. Yang pertama sudah ya menafsirkan Al-Quran dengan ah, dengan Al-Quran. Yang kedua menafsirkan Al-Quran dengan dengan hadis sudah juga ya. Yang ketiga menafsirkan Al-Quran dengan belum. Nah, sekarang masuk ketiga. Setelah dua kaidah tersebut, ada kaidah yang ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan ucapan kalau hadis ucapan siapa? Nabi ucapan Nabi tapi bukan hanya ucapan ucapan dan termasuk perbuatan maka seluruh perbuatan Nabi adalah tafsir dari Al-Quran itu sendiri gak mungkin ada sebuah perbuatan Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran. Ya. Yeah. Nabi, perbuatan Nabi, ucapan Nabi bertentangan dengan ayat Al-Quran tidak mungkin ada. Tidak boleh ada dan dan tidak mungkin. Ya, dan tidak ada. Tidak ada kenyataan kecuali dugaan-dugaan saja. Dugaan yang tidak benar itu. Seperti Nabi mengatakan, Umirtu an uqatilan nas hatta yakulu la ilaha illallah. Aku disuruh memerangi manusia. Lihat, perhatikan. Kata Nabi, aku disuruh memerangi manusia sampai sampai sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Oh, sabda Nabi ini bertentangan dengan ayat apa kata orang-orang liberal itu? Ah, la ikraha Tidak ada paksaan dalam agama. Kok Nabi maksa? Mosok kalau enggak mengucapkan la ilaha illallah diperangi. Ah, ini letaknya di sini. Kalau para ulama ahlu sunnah wal jamaah as salafali tafsir meletakkan di tempatnya masing-masing, membahasnya dengan rinci sehingga ketemu jawabannya. Oh, begitu. Kalau mereka enggak berentangan, coret. Gitu. Berarti sabda Nabi ini harus diapain? Coret. Coret karena berentangan dengan Al-Qur'an. Kan Al-Qur'an jelas mengatakan la ikraha tidak ada paksaan dalam memeluk agama. Kok Nabi bilang seperti itu? Sabda Nabi ini coret. Nggak peduli mau riwayat Bukhari, mau riwayat Muslim, mau Sohe, mau tidak. Seolah Bukhari itu orang orang bodoh. Kan jadi ada sini lah yang Bukhari Muslim. Berarti Bukhari dan Muslim orang bodoh. Menurut orang-orang liberal liberali. Karena apa? Karena Bukhari dan Muslim meriwayatkan sesuatu yang nggak benar. Kan gitu Dan hancur faidah ilmu hadis hancur kalau begitu. Padahal sepakat para ulama mengatakan kitab paling soheh di muka bumi ini setelah Al-Quran adalah adalah Sahih Bukhari setelah Al-Quran dan ya yeah. nah, termasuk perbuatan maka kemarin ketika Aisyah ditanya akhlak Nabi itu seperti apa? Jawabnya Aisyah apa? Ah, karena kulukuhul Quran. Akhlak Nabi itu ya Al-Quran. Seluruh perbuatan Nabi, sholat Nabi, puasa Nabi, marahnya Nabi, diamnya Nabi, perangnya Nabi, apalagi tidurnya Nabi. Beliau memperlakukan istri-istri beliau, anak-anak beliau, semuanya adalah dalam rangka menafsirkan mengamalkan Al-Quran. Maka siapa yang ingin mengamalkan Al-Quran dengan baik dan benar, contohlah Nabi. Ikuti Nabi. Ya. Jangan malah menyalahkan Nabi. Kok Nabi bilang begitu? Kan pernah ada seorang alim tokoh Islam yang anti syirik, anti bid'ah di negeri, di negeri kita ini sudah meninggal rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Eh, beliau tergelincir dalam masalah haramnya uh, keledai Cina. Haramnya uh, binatang yang disuruh dibunuh binatang yang dilarang membunuh. Hadisnya jelas sahih dari orang Muslim. Ah, beliau mengatakan bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan bahwa yang haram itu cuma, cuma, cuma empat. cuma empat nggak ada keledai Cina. Nggak ada binatang yang disuruh bunuh seperti ular, burung elang, ya, cengking, lipan, atau binatang yang tidak boleh dibunuh seperti semut, kodok, ya. Nah ini perkentangnya. Kok jadi tujuh, jadi delapan, jadi sembilan? Padahal Al-Quran mengatakan kurimat alikumul maitat Diharamkan kepada kalian bangkai darah, daging babi Binatang yang disembelih dengan nama selain Allah Cuma empat Kenapa jadi 8, jadi 9, jadi 10? Ditolak. Jelas ini kesalahan besar. Ya. Dan Nabi mengatakan pedoman kita itu Al-Quran dan Sunnah, bukan Al-Quran saja. Apa yang diharamkan oleh As-Sunnah sama dengan apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Ya. Kan kemarin kaidahnya gimana? Al-Quran dan Sunnah apabila bertemu, maka berpisah. Apabila berpisah maka bertemu. Itu kaidahnya kan? Hanya tidak mungkin Al-Quran dan Sunnah itu bertentangan selama-lamanya sampai kedua-duanya akan bertemu denganku di telaga. Artinya sampai di akhirat nggak mungkin ada yang bertentangan antara Al-Quran dan Sunnah. Artinya kalau orang menyebut Al-Quran saja berarti sunnah masuk. Ketika Al-Quran menyebut as-sunnah berarti Al-Quran masuk. Ya. Tiga orang datang kepada Nabi itu. Kemarin kita bahas ya. Nah, yang ketiga ini menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para sahabat bukan berarti sahabat itu maksum, bukan berarti sahabat itu juga menerima wahyu, bukan tapi sesuatu yang sangat-sangat wajar eh, logika kita menerima dengan wajar kenapa? Karena para sahabat adalah murid-murid langsung Nabi. Para sahabat adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, berjihad bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, mendengar sabda Nabi. Kok ilmu mereka ketika menafsirkan Al-Quran kita tolak? Itu kan kata ibu Abbas, bukan kata Nabi. Ya, itu kan kata Abu Hurairah, bukan kata Nabi. Ya, itu kan kata Ibnu Mas'ud, bukan kata Nabi. Ini nggak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Ya. Sama ketika kita ingin tahu uh, eh, sepak terjang perjuangan seorang <clears throat> siapa misalnya Pangeran Ponegoro misalnya taruh Ya. Kita abaikan istrinya, kita abaikan anaknya, kita abaikan sahabat dekat beliau. Tentu gak masuk akal. Untuk tahu seperti apa eh, gaya hidup, sepak terjang, perjuangan Pangeran Ponegoro, tentu kita butuh istrinya, anaknya, abangnya, adiknya, teman dekatnya, tentu. Biar kita tahu, oh ternyata Pangeran Ponegoro begini, begini, begini, begini. Ini logika yang mudah. Nah, di sekeliling Nabi itu ada manusia-manusia mulia. Ada manusia-manusia yang dijamin surga. Ada manusia-manusia yang dijamin ampun oleh Allah, dijamin ridha radiyallahu anhum mardu'an wa adalahum jannat. Tidak mungkin kita abaikan. Siapa mereka? Para sahabat. Sahabat itu bukan sahabat dalam arti bahasa kita ya. Kalau di kita istri dibilang sahabat atau bukan? Bukan, so istri sahabat. Ya. Anak dibilang sahabat apa bukan? Bukan, itu bahasa kita ya. Kalau bahasa syar'i, sahabat Nabi adalah istrinya termasuk, anaknya termasuk, cucunya termasuk. Asal urusan cucu Nabi, sahabat Nabi bukan? Sahabat. Siapapun yang beriman dan bertemu dengan Nabi. Tambah satu lagi apa? amati dalam keadaan iman. Memang ada yang bertemu Nabi beriman tapi mati dalam keadaan kafir. Ada? Ada. Walaupun tidak banyak, ada. Maka kan nanti di out di telaga, Nabi manggil-manggil, ashabi, ashabi, ashabi, sahabatku kemari. Kemari, ayo minum air telagaku ini. Allah bilang, mereka bukan sahabatku mereka bukan sahabat. Ya. Walaupun dulu sholat di belakangmu jihad bersama, engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa? Murtad. Murtad. Sebagian ulama mengatakan berbuat bid'ah. Ma'ahdatu ba'dan. Mereka berbuat muhdas setelah engkau mati. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadis itu dikatakan usai hari dengan bentuk tasgir. Artinya sedikit, tidak banyak. Mungkin beberapa belas, ya mungkin tidak, sampai dua puluh sedikit. Tapi ada. Ya. Di lain sudah sudah bersama Nabi, sudah bersama Nabi dan sudah mau minum air telaga itu. Nabi nggak tahu. Ya, tiba ah, tiba-tiba ditarik dari belakang ditarik dari belakang. Tidak diizinkan untuk bersama Nabi dan para sahabat kaum muslimin meminum air telaga itu tidak diperkenankan. Kenapa? Karena mereka menyimpang merubah-rubah ajaran Islam ini. Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dilakukan oleh mereka. Apa yang dicontohkan oleh Nabi malah tidak dilakukan oleh mereka. Jadi sahabat adalah yang bertemu Nabi satu, dua ketika bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan beriman, satu lagi apa tadi? Mati dalam keadaan beriman. Bagaimana kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, Nabi wafat malah dia masuk Islam beriman. Sahabat terbuka, bukan? Bukan. Bukan. Ya. Bagaimana beriman sezaman dengan Nabi mati dalam keadaan beriman tapi belum pernah bertemu dengan Nabi hanya sezaman saja sahabat bukan? bukan siapa contoh? Raja Najasyi dan beberapa uh, orang sebagian ulama mengatakan Uwais Uwais al itu sezaman tapi tidak bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam eh, terhalang tidak ke Madinah tidak bertemu dengan Nabi. Para ulama mengistilahkan dengan istilah mu muhad muhadra. Muhadra. Muhadra adalah seorang muslim yang hidup sezaman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim, imam, tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Bukan sahabat. Berarti bertemu dengan Nabi adalah kemuliaan yang luar biasa bertemu dengan Nabi adalah keutamaan yang luar biasa. Walaupun lewat lewat mimpi. Ya, orang yang bermimpi ketemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah dia manusia mulia. Asal jangan bohong ya. Nah, kan mimpi kan gampang sekali bohong. Saya ngomong di hadapan antum semalam saya mimpi sama Rasulullah. Ya. Kan bisa aja, siapapun bisa. kok. Benar betul-betul mimpi bertemu dengan Nabi dia mulia walaupun tentu bukan sahabat ya bertemu dengan Nabi lewat mimpi tentu tidak menjadikan seseorang menjadi sahabat tapi sebuah keutamaan sebuah kemuliaan ya ketemu dengan manusia mulia insya Allah dia mulia asal mengikuti jejaknya yang tidak mengikuti jejaknya kafir Abu Jahal Abu Lahab Abu Talib yang bertemu dengan Nabi tentu tidak punya kemuliaan sama sekali. Untuk memperkuat yang ketiga ini, bahwa untuk memahami menafsirkan Al-Quran butuh para sahabat, cukup misalnya dengan satu ucapan Ibnu Mas'ud. Apa kata Ibnu Mas'ud? Jujur beliau mengatakan, aku tahu ayat-ayat Al-Quran itu satu persatu ayat ini turun di mana aku tahu. Ya. Turun karena ada peristiwa apa? Aku tahu. Dan turun untuk siapa? Ayat-ayat Al-Quran itu kan turun e, untuk siapa? Ada. Ya. Wala ulil fadli minkum wasa. Janganlah orang-orang kaya di antara kalian bersumpah bahwa aku tidak akan menafkahi lagi eh, kerabatku. Ayat ini turun untuk siapa? Abu Bakar. Ya. Orang yang nggak belajar itu nggak tahu apa hubungannya ini. Ya. Nah, itu maksud beliau, maksud Ibnu Mas'ud. Ini turun untuk Abu Bakar. Ya di antara manusia ada yang menjanjikan e, untuk menyerahkan dirinya. Ibnu Mas'ud tahu ayat ini untuk siapa? Anas bin Latar. Gitu. Ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk siapa? Ayat ini untuk Ibnu Mas'ud tahu. Turun di mana? Atas peristiwa apa? Ibnu Mas'ud tahu. Kita gelap buta sama sekali. Coba lihat. Gak usah bahasa Arabnya, terjemahan nggak akan kita paham. Ya. Yeah. Nah, di sini bagaimana kalau kita uh, berani meninggalkan para sahabat menafsirkan Al-Quran? Pasti sesat, sesesat, sesat. Tidak mungkin kita meninggalkan ucapan para sahabat, perbuatan para sahabat. Ya. Maka salah satu contoh kemarin kalau nggak salah kita juga sudah singgung tentang Aisyah untuk mengatakan bahwa azal itu halal cukup dengan ucapan sebagian sahabat mewakili para sahabat Ibnu Umar ya apa kata beliau mewakili para sahabat kunna na'zil wal qur'anu yanzil kami para sahabat berazal ketika ketika ayat Al-Qur'an sedang turun Kapan Al-Quran sedang turun? Kapan Al-Quran sedang turun? Ketika Nabi belum belum wafat. Ketika Nabi belum wafat itu Al-Quran sedang turun. Maka ketika ayat terakhir turun, nggak lama kemudian Nabi wafat. Nabi wafat. Karena itu Ibnu Abbas ketika ditanya idza jaa wal fat kata Ibnu Abbas apa ini? Itu tanda dekatnya ajal Nabi. Ibnu Abbas nggak bilang itu ayat terakhir yang turun, enggak. Tapi bilang itu tanda dekatnya ajal Nabi. Karena Nabi ini kan untuk menerima wahyu. Wahyu sudah diterima semua. Ngapain lagi? Selesai tugas beliau. Beliau wafat. Nah, di sini para sahabat mengatakan kami berazal saat Al-Quran sedang turun, Nabi belum wafat. Artinya apa? Artinya apa? Kalau kata-kata saya tadi bahwa dengan kalimat tersebut eh, azal itu halal dari mana? Yaitu tidak ada satupun ayat yang melarang azal. Tidak ada satupun ayat yang melarang azan. Ya. Kalau azan itu haram tentu tentu akan turun mana mungkin Allah membiarkan kaum muslimin di zaman Nabi berbuat haram. Lihat ayat demi ayat yang mengharamkan khamar, yang mengharamkan judi dan diawali dari khamar yang diminum oleh para sahabat. Barangkali antum pernah baca bagaimana Abu Tulha bersama beberapa sahabat kecuali yang empat ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan ada beberapa belum pernah sama sekali setetes pun dari mereka belum masuk Islam dari Rasulullah belum diutus ya dan beberapa sahabat lagi apalagi Rasulullah enggak walaupun belum haram Nah Abu Talha Hamzah luar biasa. Minum homer itu luar biasa. Ya. Ali bin Abi Thalib seorang pemuda yang pemberani luar biasa gemetar. Ketakutan melihat melihat Hamzah mabuk. Sudah masuk Islam. Ketakutan sambil mencaci maki Rasulullah. orang mabuk, ya. Kan? Namanya orang mabuk itu unta itu ditebas dengan pedangnya dan hampir-hampir belah itu. Ya, sedang mabuk, ketakutan. Ah, Ali datang ke Nabi, melapor kepada Nabi. Nabi datang ke situ, marah-marah Hamzah. Ya, ada cacian makian untuk Rasulullah. Ya, tentu kufur mencaci maki Rasulullah. Tapi Nabi nggak layani, Nabi pergi saja. Namanya sedang sedang mabuk. Dari situ situlah hukum bahwa apapun yang diucapkan, apapun yang dilakukan oleh orang yang mabuk, maka dosanya, hukumannya adalah hukuman mabuk. Maka ketika Nabi tidak mau ma'iz itu yang berzina dirajam, kalimat terakhir yang dilakukan oleh Nabi, Nabi sebetulnya nggak mau merajam ma'iz itu. Karena memang nggak ada saksi, nggak ada bukti. Tapi Ma'is mengaku dan mendesak. Ah, Nabi mengatakan kepada teman-teman Ma'is, dia suka mabuk apa tidak? Kalau jawabannya eh, mabuk, ya dicambuk 40 kali, bukan direja. Ya, artinya besar kemungkinan ketika dia berzina itu sedang mabuk. Maka hukumannya bukan hukuman uh, zina, tapi hukuman mabuk. Ya, itu ini tidak boleh dijadikan apa e, jalan ya buat para pemakar begitu buka aja dulu iya. ya boleh ya artinya kan udah niat dari awal Allah maha tahu ya kan nah maka tidak boleh kita mengesampingkan ucapan para sahabat apapun yang diucapkan oleh para sahabat, apapun yang dilakukan oleh para sahabat, dan sahabat ini membawa-bawa ayat Al-Quran, maka harus diterima. Itulah tafsir yang hak, itulah tafsir yang benar. Ya. Dan banyak sekali contohnya nanti kita dapati dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Beliau langsung pakai. Ya. Itu adalah ilmu itu. Setelah teori, praktek, teori, praktek, teori, praktek, bikul amal. Itu ilmu. Bukan teori, teori, teori, ucapan, ucapan. Allah nggak suka. Jangan seperti orang-orang siapa? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ilmu hanya dicari, dicari, ditumpuk, ditumpuk. Itu orang Yahudi tanpa amal. Dan juga jangan seperti orang Nasrani beramal, beramal, beramal, tapi tanpa ilmu sama sekali. Nah, kaum muslimin berada di tengah-tengah. Mencari ilmu untuk diamalkan, mencari ilmu untuk diamalkan. Yang keempat, tafsirul Quran kira-kira apa yang lepas? Kan yang kedua Nabi ketiga sahabat. Yang keempat, nah, tafsirul Quran bi aqwalit Menafsirkan Al-Quran dengan ucapan para tabi'i, Ya. Maka tidak boleh diremehkan ucapan mujahid, Taus, atau bin Abi Rabbah, Hasan Basri, tabi'in tabi'in ini tidak boleh diremehkan sedangkan tidak pernah bertemu dengan Nabi. Iya, tapi mereka bertemu dengan Anas bin Malik, bertemu dengan Ibnu Abbas, bertemu dengan Ibnu Mas'ud. Bahkan ini saking jelinya para ulama, mereka mengatakan kalau ada orang bawa-bawa nama mujahid, pegang. Ambil. Catat. Tapi kalau ada orang bawa-bawa Ibnu Abbas, nanti dulu. Tidak ada. Agak aneh, kok begitu? Ya, Mujahid apanya Ibnu Abbas? Ah, murid. Kan aneh nih. Aneh nih. Ya, saya dengar dari Syekh Ali Hasan. Dan beliau tentu mengutip pendapat para ulama. Mereka mengatakan, terutama dalam masalah tafsir, kalau mujahid menafsirkan ayat Al-Quran, kalau ada orang-orang bawa mujahid, ini kata mujahid, ini kata mujahid, ambil. Tapi kalau bilang, ini kata Ibn Abbas, ini kata Ibn Abbas, nanti dulu. Kenapa? Apakah berarti kita mensikukan mujahid meragukan Ibn Abbas? Tidak. Kenapa? Nama Ibnu Abbas sudah terlalu banyak di ya, dicatat orang. Sudah terlalu banyak dicatat namanya. Ya, Ya tafsirkan sendiri atau tafsir doif, tapi dia bilang ini dari Ibnu Abbas. Nah, bawa-bawa nama Ibnu Abbas, ya tentu kaum muslimin langsung sikap Ini dari Ibnu Abbas. Orang-orang bodoh begitu. Apalagi kok suka cerita kaulah wakila itu kan banyak beredar di kalangan kaum muslimin dari zaman ke zaman. Di zaman Imam Ahmad pun, di zaman Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, sudah beredar kos tukang cerita itu. Kalau sekarang nggak bisa dihitung. Tukang cerita itu. Ya. Para pencerama itu. Bukan ilmu yang disampaikan kola wakila saja. Cerita bikin orang ketawa. Bikin orang senang. Ya. Apapun dibikin candaan ketawa. Itu sudah ada dari tahun ke tahun. Ya. Dan para ulama sedih melihat mereka ini berbicara tentang surga, tentang neraka, tentang ajaran Islam, tentang Allah dan Rasul, tapi tanpa ilmu sama sekali. Ya. Yeah. Ah, Adapun mujahid tidak. Jarang-jarang, mungkin hampir nggak ada para kota. Ini kata mujahid, ah jarang-jarang. Sangat jarang sekali. Tapi kalau Ibnu Abbas terlalu banyak. Jadi kata Ibnu, ya enggak jauh Rasulullah SAW. Ada berapa hadis yang yang bukan hadis dibilang ini sabda Nabi? Ada berapa? 10? 15? 20? Eh? Ribuan. Ribuan Nabi enggak pernah bersabda itu, tapi dibilang sabda Nabi. Ya, utlubul ilma walau bisin. Siapa yang enggak pernah dengar ini? Cari, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Pernah Nabi bersabda seperti itu? Tidak pernah sama sekali. Di mana? Kan sabda Nabi itu bukan entah berantah. Sudah ditulis, dicatat dengan sangat akurat oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, itu Mudi Majah. Ada di mana? Utlubul ilma wa rabisi Itilafu ummati rahmat. Perbedaan pendapat di kalangan umatku rahmat. Ini dibilang sabda Nabi. hubul wakar minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Dikatakan sabda Nabi. Itu yang terkenal. ya Yeah yang tidak terkenal ribuan. Bahkan di zaman Harun Ar-Rasyid kalau tidak salah, ya, ketahuan itu. Seseorang yang memalsukan hadis, ketahuan. Dan dia mengakui dan akhirnya dihukum mati. Tapi sebelum dihukum mati, dia mengatakan kalian boleh bunuh aku. Tapi telah aku sebarkan di tengah-tengah kalian 300 ribu. Lihat, ini pengakuan dia. 300 ribu. Yang bukan sabda Nabi, aku katakan sabda Nabi. Di dalamnya aku halalkan yang haram, aku haramkan yang halal. Ini menunjukkan bahwa musuh-musuh Islam menyerang Islam lebih enak dari dalam. Ini diantaranya. Ya. Kalau Islam diserang dari luar, ditembak, dibom dan seterusnya menghasilkan apa? Ah, syahadat. Insya Allah mati sahid surga jaminannya. Tapi diserang dari dalam ini. Yang bukan sabda Nabi, dibilang sabda Nabi. Ini kan rusak ajaran Islam. Lihat saudara-saudara kita mengamalkan hadis-hadis palsu maudhu atas nama Nabi Sallallahu Alaihi nah, dicatut nama Nabi SAW. Ah, Ibnu Abbas lebih sedikit, Mujahid lebih sedikit lagi. Ah, ini kejelian para ulama. Ya, mereka jeli, berhati-hati. Yang orang awam gak apa ya, gak sadar. Kok begitu? Ternyata ada sesuatu. Ya. Mirip-mirip nasihat Imam Ahmad. Yang kita dengar, orang awam dengar kok Aneh. Kok kayaknya batin? Dalam masalah laki-laki mencari jodoh. Ya. Imam Ahmad menasehati, kalau engkau mencari jodoh, wanita mencari istri, jangan tanyakan. Jangan tanyakan agamanya dulu. Gitu. Jangan tanyakan agamanya, kesolehannya jangan. Tapi tanyakan kecantikannya. Agak aneh juga, kok gitu Perasaan sabda Nabi nggak begitu dah. Aha, kan? ya. Ini ulama jeli. Ulama jeli ternyata ketika dipraktekan iya. Ketika dipraktekan iya. Coba antum pakai semangat. Mentang-mentang udah ngaji ya kan. Wah pokoknya semuanya yang penting solehah. Gitu. Maka ketika udah semangat mau nikah, si Ujang nih tawarin nahwa, wah langsung tanya, pakai jilbab gak? dari kelas 5 SD harus jilbab. Sekarang malah pakai canda. Ya. Apalagi berapa jus? 26 jus. Wow. Veteran dia dengarnya. Ya, ini semangat sekali. Akhlaknya beliau wow, luar biasa, nggak pernah keluar rumah. Wow, udah semangat. Begitu dipertemukan, jelek dia nggak cocok, ya kan? Ya, ya namanya, emang kalau Habibah uh, soleha pasti cantik kan tidak jelek mungkin ya apa-apa saya apa itu apa pokoknya dia nggak selera dia nggak mau dia meninggalkan kan jadinya buruk dia meninggalkan wanita soleha dia meninggalkan seorang wanita yang hafal 26 juz yang menutup aurat dari kelas 5 SD kan jadinya buruk coba kalau mengikuti nasihat Imam Ahmad ditarawin wanita meninggal, bening mancung nggak mancung tinggi nggak tinggi artinya kriteria seorang wanita yang cantik dia suka ah setelah ini dibahas baru agamanya pakai jilbab nggak boro-boro pakai jilbab Borok mini ulu. nah, misalnya ya kan nah udah tinggalkan kan nggak apa-apa meninggalkan wanita yang tidak solihah nah, itu maka jangan hanya semangat ada ilmunya lihat imam Ahmad ya ada ilmunya ternyata gitu. ya antum yang si bujang ya ada yang mau nambah lagi barangkali ya ini kaidah yang keempat banyak tabiin ya uh, siapa yang antum ingat tadi mujahid siapa lagi ah, Towo siapa lagi uh, bin Abi Robah, siapa lagi? Hasan Basri, siapa lagi? Masroh, ya. Banyak. Banyak, walaupun tentu tidak sebanyak sahabat secara kemasyuran. Secara jumlah tentu. Kan seorang sahabat, kan muridnya tentu lebih dari satu. Ya, berarti lebih banyak secara jumlah. Secara kemasyuran tidak secara kemasyuran terutama bagi kita orang awam tentu lebih banyak sahabat. Ya, secara jumlah lebih banyak Tapi Uh, ah, kaidah yang kelima ini mengikuti kaidah uh, apa Ibnu Katsir. Naqdul Israiliyat wa tahdhiru minha li'in'idami faidatiha mentahzir, memperingatkan dari tafsir-tafsir Israeliat. Ah, ini yang banyak. Hampir di semua kitab-kitab tafsir, bahkan termasuk kitab tafsir yang sering dipuji-puji oleh beliau, diambil, uh, dinukil oleh beliau, yaitu At-Tabari, itu tidak selamat dari Israeliat. Ada, selalu ada. Nah, maka Ibnu Katsir memperingatkan di sini. Walaupun nah, walaupun nanti akan kita temukan beliau sendiri sedikit tergelincir. Nanti akan kita sampai di mana beliau juga bawa Israeliat itu. Inilah namanya manusia. Setidaknya beliau sudah memperingatkan. Setidaknya beliau telah memperingatkan bahwa tafsir-tafsir Israeliat tidak. Israeliat apa sih? bukan ayat, bukan hadis, bukan ucapan sahabat, bukan bukan ucapan tabi'in, tapi ada di situ. Ucapan Nabi Isa, ucapan Nabi Musa, ucapan murid-muridnya Nabi Musa, tapi bukan dari Al-Qur'an dan sabda Nabi, tapi dari Al-Ahdul Qadim, Al-Ahdul Jadid. Perjanjian lama, perjanjian baru. Banyak Sudah masuk bisa? Belum. Ya, kita teruskan ya, dikit. Apakah Israeliyat ini boleh kita jadikan pegangan? Tidak boleh. Boleh dijadikan rujukan? Tidak boleh. Kecuali sesuatu yang memang sudah ada di Al-Quran dan Sunnah. Kebetulan sama. Nah, ini nggak masalah. Oleh karena itu para ulama membagi Israeliyat ada tiga. Israeliyat, kisah-kisah yang ada di Taurat dan Injil ada tiga. Satu, apa? Yang pasti benarnya. Satu, yang pasti benarnya. Misalnya di Injil disebut bahwa manusia pertama adalah Adam. Istrinya adalah Hawa, tercipta dari tulang rusuknya, diusir dari surga karena mendekati pohon larangan. Ah, tentu ini benar. Kenapa? Karena sama dengan Al-Quran, sama dengan hadis. Gitu. Bolehkah diambil? Ya nggak masalah. Ya, sebagai penguat saja. Gitu. Yang kedua, yang pasti salahnya. Yang ada di Taurat dan Injil yang kedua yang pasti salah Misalnya eh, Nabi Isa Yesus anak Tuhan. Nabi Isa disalib untuk menebus dosa. Jelas ini salahnya, jelas ini batinnya. Kalau Nabi Lut tidak mensetubuhi kedua putrinya, nggak akan ada manusia. Karena laki-laki yang tersisa hari itu cuma Nabi Lut. Itu kan ada di Taurat. Ya. Yeah. Ini ada kisah di mana oh laki-laki itu habis. Ya. Yeah. Tinggal Nabi Lut. Sementara perempuan tinggal putri-putrinya. Ya tentu kalau nggak nikah ya uh, habis manusia jelas ini batil sebatil batil ya, sampai dikasih apa minuman memabukkan ya Homer akhirnya Nabi Lut mabuk lalu mensetujui menzinai putrinya itu maka hamil jadilah keturunan selanjutnya ini luar biasa batilnya kisah ini itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru. Yang pasti salahnya. Nah yang ketiga, yang kita tidak tahu benar atau salahnya. Nah ini yang kita tinggalkan. Sudah masuk bisa ya? Kita salat dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa akhiru da'wana الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله Ada pertanyaan? Silakan. Iya, Bagaimana kita membela saudara kita yang ditindas oleh kaum Yahudi? Apakah tepat dengan kita mengharamkan Yahudi seperti makan di berkawal dan lain-lain? Tidak tepat ya. Tidak tepat. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Wakinna khairal hadi hadiyun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Lihat, terjadi peperangan beliau dengan Romawi terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan bangsa Rom. Ya. Apakah beliau pernah mengatakan bahwa eh, jangan membeli barang-barang mereka? Bahkan Nabi sendiri memakai baju buatan mana? Yaman. Negerinya abdul Kitab, Yaman waktu itu. Ingat ucapan Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'ad ke Yaman bahwa yang akan engkau datangi adalah ahlul kitab. Nah, berarti mayoritas zaman ahlul kitab dan pakaian yang dipakai oleh beliau para sahabat umumnya dari Yaman. Ya. Beliau tidak pernah mengharamkan. Ya. Dan mereka juga punya pasar banyak muslimin juga uh, butuh. Kita khawatir jangan-jangan kaum muslimin merasa telah berbuat banyak bahkan sudah uh, maksimal dengan cara seperti itu. Jelas ini salahan fatal, kerugian besar. Sementara tidak melakukan hal-hal lain karena merasa sudah melakukan sesuatu yang besar dengan tidak membeli eh, produk-produk uh, mereka itu. Ya. Padahal ada hal yang besar yang mestinya kaum muslimin lakukan. Apa diantaranya? Jangan ikut-ikut kebiasaan Yahudi. Ini hal besar yang mestinya kaum muslimin perhatikan. Jangan mengikuti kelakuan mereka belum tahu kelakuan Yahudi? Apa? Makan riba. Ini kelakuan Yahudi dari mulai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Yahudi di Madinah itu umumnya rata-rata usahanya adalah riba, Anthony. Ya, sampai hari ini, kira antum tahu, siapa yang pertama kali membuat bank? Siapa yang pertama kali membuat asuransi kalau bukan mereka? Riba, maisi, kima, koro, ada semua di sini. Dan itu kelakuan Yahudi yang mestinya kita jauhi sejauh-jauhnya. Dan dengan menjauhi kelakuan Yahudi ini, insya Allah Allah akan tolong mereka, tolong kaum muslimin. Ya. Yeah. Karena kaum muslimin itu mestinya karena sesuai dengan ikrarnya. Ghairil maktubi alaihim. Siapa al maktubi alaihim? Ya, nanti kita akan masuk. Ya. Mudah-mudahan nanti kita sampai ke Siapa al maktubi alaihim? Yahudi. Walau dolin, siapa dolin? Nasrani. Alladina an'amta alaihim siapa? alladzina an'amta alaihim siapa? Rasul dan para sahabat. Ya. Jadi minimal kita berapa? 17 kali sehari semalam. Mohon para Allah, ya Allah tunjuki kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat seperti apa? Bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani, 17 kali minimal kita minta kepada Allah seperti itu. Bagaimana kita minta sendiri, kita langgar sendiri? Ya. Yeah. Di mana titik temu sabda Nabi, aku diperintahkan memerangi orang-orang kafir sampai mereka mengatakan la ilaha illallah dengan ayat tidak ada paksaan, paksaan dalam agama. Tadi belum dibahas ya. Apa yang dimaksud memerangi di sini? Apakah langsung membunuh? Ini umir an uqatilan nas. Perhatikan kalimatnya. Umir an uqatilan nas, bukan umir an aktulan nas. Antum harus bisa bedakan antara qatala yuqatilu dengan tulu. Kota layak tulu artinya apa? Membunuh ditusuk, ditembak, dipenggal. Itu kota itu. Kalau kota yuqatilu memerangi seperti kita memerangi narkoba, memerangi teroris, memerangi bid'ah, memerangi syirik. Apakah dibunuh? Tidak. Gimana supaya mereka tidak mereka menghentikan syiriknya itu, bid'ahnya itu. Ya, maka Nabi mengatakan, jika engkau sholat pakai sutro, ada orang yang mau lewat, maka apa? Kotil apa uktul? Kotil. Artinya apa? Cegah terus. Cegah. Kalau dia maksa, kotil. Bukan uktul. Maka keliru kalau kalau dia tidak mau kita halang-halangi, kita boleh bunuh dia. Ini salah. Nggak ada ulama memahami seperti itu, nggak ada. Karena kalimatnya bukan uktul. Kota layak tul uktul, bukan. Tapi kota layu kotilu kotil. Memerangi. Nah itu yang disabdakan oleh Nabi. Aku disuruh memerangi manusia. Nah, di sini ditafsirkan oleh apa? Oleh perbuatan beliau sendiri. Coba lihat. Ketika beliau mendatangi negeri-negeri kafir, langsung beliau serang tidak. Tapi dia baik didakwai dulu mari masuk Islam mari ucapkan syahadat ucapkan oleh kalian la ilaha illallah itu yang beliau lakukan di Khaybar di Badar di Uhud di Tabuk di Mu'tah dan diteruskan oleh para sahabat sepeninggal beliau di Yarmouk dan seterusnya artinya mengawali dengan dakwah mengawali dengan ajakan masuk Islam setelah tidak mau, enggak, kami enggak mau baca syahadat, kami enggak mau masuk Islam. Langsung dibunuh? Tidak, masih ada satu lagi. Apa? Membayar jizya Membayar jizya pajak upeti sebagai tanda takluk mereka kepada kaum muslimin. Kalau mereka mau membayar, jadilah mereka kaum zimmi, kafir zimmi di mana Nabi mengatakan menyakiti kafir zimmi berarti menyakiti aku membunuh ahli zimmi berarti haram bagi mereka masuk surga mencium bau surga ya ah, ketika bayar jizyah sudah tidak mau masuk Islam nggak mau bayar jizyah juga tidak mau baru diperangi adakah ini bertentangan dengan la ikraha fiddin dari tentu tidak. Tentu tidak. Ya. Kalau melanggar, kalau ada mau masuk Islam enggak? Enggak mau, tusuk. Mau masuk Islam enggak mau, tembak. Mau masuk Islam enggak mau, bunuh. Ah, baru itu bertentangan dengan la ikraha fiddin. Berarti orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij begitu. Ya. Bahkan ada kisah lucu, no? masuk Islam mau enggak? mau tapi gimana caranya ini si orang luar ini nggak tahu caranya aneh gitu ya, ya? nggak tahu cara luar biasa orang-orang luar itu semangat luar biasa ilmu tidak ada Sudahlah, surat Al-Fatihah mempunyai keutamaan sebagai sebagai penyembuh penyakit. Apakah kita boleh mendengarkan rekaman muratal Al-Quran secara terus-menerus sebagai terapi, baca sendiri. Itu lebih baik. Baca sendiri, kecuali nggak bisa baca, baru masuk Islam. Kalau bisa, baca sendiri. Itu lebih baik. rupiah itu bisa dari orang lain, bisa sendiri. Sendiri lebih aman. Karena berarti tidak tidak minta. Karena orang yang minta orang lain rupiah dia terancam keluar dari 70 ribu kaum muslimin yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Walaupun boleh, tidak berdosa. Tapi kan saya, nggak ada harapan masuk ke 70 ribu. Tentu kita harus punya harapan. Tadi disebutkan tentang azal. Apa definisi azal itu? Azal itu menjima istri tapi tidak mau hamil maka mengeluarkan air mani di luar rahim secara logika nggak mungkin hamil ya ini boleh dari dalil ini maka dikiaskan ke pilkabi suntikan dan lain-lain yang masih memungkinkan bisa hamil lagi ini boleh ini boleh adapun tidak ada kemungkinan hamil lagi apa istrinya diputus atau di apa, nah ini haram. Ya. Tapi ingat Nabi bersabda tentang hal ini bahwa perbuatan azal kalian tidak akan tidak akan apa? Tidak akan membatalkan roh yang telah Allah persiapkan. Kan anak-anak kita ada berapa, Nomor satu namanya siapa, nomor dua namanya siapa, nomor tiga namanya siapa. Allah sudah persiapkan apapun. Tentu sudah. Ruhnya sudah Allah persiapkan. Nah, itu nggak mungkin batal. Gitu. Allah persiapkan anak kita tujuh misalnya. Kita baru punya anak dua, kita kami. Kami selamanya. Apa itu? bahasa komi ya. Uh, akhirnya anak kita cuma dua sampai kita mati. Mungkinkah? Enggak mungkin. Berarti bodoh Tuhan. Tuhan enggak berkuasa. Rencana Tuhan kalah sama rencana kita. Mustahil. Kalau Allah telah rencanakan, takdirkan anak kita lima, pasti lima. Tujuh, pasti tujuh. Apapun yang terjadi. Mau azal kayak apa, mau kabe kayak apa, tujuh tetap tujuh, lima tetap lima. Nah, ini keyakinan yang harus ada pada diri Apakah zikir setelah sholat Jumat sama dengan zikir setelah sholat lima waktu? Ya, ya. Ada hadis baca al-fatihah tujuh kali, an-nas tujuh kali, al-falaq tujuh kali. Ini tidak sahih dari Nabi SAW. Kalau sahih tentu kita amat. Ini tidak sahih. Karena tidak sahih maka kembali kepada hukum asal. Apa hukum asal? Stokurumah, stokurumah, stokurumah. Nabi tidak menambah dengan al-azi. Allahumma antas salam, minta salam. Terus. Al-kursi, ada. Bolehkah mengeraskan amin ketika khotib Jumat berdoa? Ketika khotib mengucapkan amin. Karena ketika Jibril mengucapkan amin, Rasul diam saja, Jibril menyuruh Nabi untuk mengucapkan amin. Dari sini keluar hukum bahwa ketika seseorang yang berdoa mengucapkan amin, kita boleh mengucapkan amin. Ketika tidak, maka tidak. Terkait istikharah, apakah harus sholat atau hanya cukup berdoa saja? Berdoa boleh, sholat lebih baik. Petunjuk dari Nabi, contoh dari Nabi. Berdoa misalnya Allah tetapkan pilihanku yang mana ketika kita bingung boleh. Atau kita dengan sholat, jelas itu sunnahnya dari Nabi SAW. Dan ingat, istikharah ini bukan hanya ketika bingung. Ada dua pilihan, tiga pilihan. Ketika kita mantap dengan satu pilihan, mau dagang e, bakso misalnya, satu pilihan mantap, masih disunahkan kita beristikharah? Masih sunah? Masih. Masih dianjurkan. Kenapa? Karena yang maha tahu itu Allah bukan kita. Kita mantap sekali baik belum tentu berakibat dengan kebaikan. Allah Maha Tahu. Imam Bukhari ketika sudah mantap sekali memasukkan sebuah hadis ke dalam kitab Sahih beliau, dasarkan kaidah ilmu hadis yang beliau miliki, tetap beliau sholat dua rakaat. Ya. Jadi satu pilihan mantap tetap istiqorah untuk hal-hal dunia yang hanya Allah yang tahu baik dan tidak beda dengan akhirat yang tentu Allah sudah eh, beritahukan bahwa itu baik ya ada ibu-ibu pakai jilbab dia pengen pakai jilbab istiqoroh dulu lah ya nggak perlu pakai jilbab pasti baik nggak pakai jilbab pasti hal. mau haji istiqoroh dulu mau umroh itu nggak ada jadi kebaikan akhirat itu mutlak kebaikan dunia tidak mutlak. Kita diterima sebagai pegawai negeri gaji besar, apakah berakhir dengan kebaikan? Belum tentu. Anak kita diterima di perguruan negeri yang paling bagus, beasiswa, apakah berakhir dengan kebaikan? Belum tentu. Tapi sholat, puasa, haji, umrah, pakai jilbab, pasti berakhir dengan kebaikan. Bagaimana sebaiknya sikap kita terhadap saudara perempuan kita yang nikah dengan laki-laki Nasrani? Sekuat tenaga dipisahkan. Sekuat tenaga kalau si Nasraninya ini tidak mau masuk Islam. Kalau Nasraninya ini mau masuk Islam, alasan di hatinya nggak perlu kita korek. Yang penting dia mau baca syahadat. Selanjutnya kita bimbing sebagai seorang muslim. Maka itu yang terbaik. Kalau nggak mau, sekuat tenaga dipisahkan. Karena haram, tidak sah zina. Jika sholat berjamaah di masjid, sholat wajib untuk wanita yang bercadar, apakah cadar wajib dibuka atau kulit tidak dibuka? Di Sahih Bukhari disebutkan tentang bagaimana adab sholat bagi wanita harus membuka wajah, wajahnya harus terbuka sama ketika ihram baik ihram haji atau umrah maka wajah seorang wanita harus dibuka ini memperkuat pendapat Syahalbani dan lain-lain bahwa wajah seorang wanita bukan bukan aurat boleh ditutup dengan cabak cadar tapi tidak wajib sekarang banyak majelis-majelis pengajian ilmu dan mengklaim mereka termasuk satu dari 73 golongan. Bagaimana cara kita tahu suatu majelis itu benar-benar yang satu dari 73 golongan itu? Tentu tidak mudah. Tentu tidak mudah. Kalau mudah ya tentu orang selamat semua ya. Ah, adanya aliran sesat, bahkan aliran sesat itu rame, laris, diikuti oleh jutaan manusia kaum muslimin. Karena apa? Ya nggak mudah Gak mudah. Di samping ada hidayah yang menentukannya. Walaupun diterangkan, dibawakan dalil, dijelaskan dengan rinci, gamblang. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa. Apa kurangnya? Apa kurang fasihnya lisan Rasulullah? Di hadapan Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kurang? Ya, kurang sabar Nabi? Nggak mungkin. Kurang pintar Nabi dalam berdakwah? Nggak mungkin manusia yang paling pintar, paling pas, paling tepat, paling bijaksana, paling sabar dalam berdakwah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Abu Talib berakhir dengan kekafiran, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, nah, maka yang terbesar adalah hidayah. Nah, bagaimana eh, kita bisa mengetahui yang 72 itu? Kenali yang satu. Kenali bagaimana cara beragama Rasul dan para sahabat. Ketika yang satu ini kenali, kita tahu, kita faham, maka ketika melihat yang lain beda, ah, berarti di luar yang satu ini. Ya. Maka bagaimana jawaban tepatnya? Belajar, belajar, belajar, dan terus belajar. Tentu belajar dengan bimbingan para ulama, jangan suka-suka kita. Yang penting ngaji, yang penting ceramah, yang penting bawa ayat, bawa hadis. Gitu. Yang agak yang agak apa agak agak pinter dikit tapi salah tetap ya. Yang penting pakai inalhamdulillah. Gitu. Iya. Yang penting pakai e, jenggot, celana cingkrang. Nah, ini nggak benar. Ya, nggak benar. Maka jawabannya belajar, belajar, terus belajar. Ada yang berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Wali Songo adalah adalah selalu benar dan boleh kita lestarikan. Berarti Nabi dong. Yang selalu benar nggak mungkin salah siapa? Nabi. Abu Bakar Umar pernah salah nggak? Pernah ngaji tamat masuk salah Abu Bakar dan Umar. Ibnu Umar pernah salah? Pernah dalam masalah mandi junub? Ibnu Umar salah. Aisyah pernah salah nggak? Salah dalam masalah sutra? Aisyah salah. Iya. Ibnu Mas'ud dikritik oleh Ibnu Umar, dikritik oleh Ibnu Abbas dengan mengatakan zillatul alim ini ketergelinciran kesalahan seorang alim. Ketika Ibnu Umar tidak membolehkan seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Dan begitu seterusnya. Apalagi wali songo, wali murid, wali siapa lagi ya? Ya tentu bisa benar bisa salah bahwa beliau uh, berdakwah tentu jasa beliau besar di negeri kita ini. Kita doakan beliau supaya uh, diterima imannya, Islamnya, diampuni dosa-dosanya. Ya. Yeah. Tapi beliau beliau pasti benar, tentu tidak. Ya, yeah. yang pasti benar hanya para nabi dan rasul. Bolehkah kita datang kajian yang pembawa acaranya man, mantan artis atau anak band? Ketika itu kebetulan saja mungkin. Tapi kalau itu dipakai untuk daya tarik, untuk membesarkan, disebut-sebut, eh, nanti mengecilkan ilmu yang dibesarkan dari, dari dianya ilmunya jadi kecil gitu nanti pada para melotot ketika artisnya tampil ya. begitu ustadznya ah, udah pada ngantuk nah, kan jadi kecil ya kan padahal yang punya ilmu kan ustadznya maka menurut saya lebih baik nggak usah nggak usah pakai cara-cara yang wajar yang dicontohkan oleh Nabi saja ya kita serahkan kepada Allah keberhasilan dakwah ini Akhirnya mau sedikit, mau banyak, terserah Allah. Yang penting dakwah dengan benar. Tidak menyanjung-nyanjung ahli maksiat atau mantan ahli maksiat. Tidak mengecilkan ilmu dan seterusnya. Allahu Ya, mungkin itu saja. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an ilaha illa anta wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته